Pak selamat siang Selamat siang Pak. Baik silahkan Pak Ya pertama yang melakukan penyerangan siapapun yang diserang itu yang melakukan penyerangan yang orang lagi ibadah siapapun agamanya itu manusia yang dagingnya manusia tapi hatinya hati binatang ya yang kedua presiden kita punya telinga tapi tidak bisa mendengar punya hati tapi tidak punya perasaan punya mata tapi tidak bisa melihat kasihan dia terima kasih Pak terima kasih Pak Ali Pak Ali selamat siang ya selamat siang silakan Pak saya kira saya kira pemerintah ini eh, memang dari dulu ya urusan seperti ini membiarkan nah gubernur dalam hal ini juga membiarkan kemudian eh, ada beberapa elemen masyarakat yang ingin memaksakan kehendak sehingga mereka lupa bahwa negeri ini dibangun, didirikan, diperjuangkan kemerdekaannya bukan hanya oleh kaum tertentu atau umat tertentu. Umat Kristiani juga turut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga apabila ada yang ingin mengingkari hal seperti ini, ingin menghambat umat beragama Kristiani untuk beribadah, itu pengkhianat terhadap bangsa dan negara. Mereka-mereka itu harusnya itu mereka itu yang dipertanyakan ke Indonesiaannya. Indonesia ini terdiri dari beragam-ragam suku, etnis, dan agama. Bukan didominasi oleh satu etnis, suku, dan agama. Nah, keberagaman ini harus betul-betul kita kita tempa, kita sadari. Bukan ingin seragam. Tidak ada seragam. Tapi beragam-ragam. Nah ini yang nggak disadari. P4 ini perlu dihidupkan kembali oleh pemerintah. Semua orang kembali harus mengingatkan dan meng, meng, menghayati itu apa P4 Pancasila itu apa sebenarnya ini udah ngawur semua pemerintah ini betul-betul udah nggak ngerti mau kerja apa tidak bekerja autopilot rakyat nanti lama-lama bisa bisa marah, bisa revolusi loh begini. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Eli. Pak Yopi, Pak Yopi, Pak Amin selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda bagaimana Pak Amin? Komentar saya begini, dulu kan kita dijajah oleh Belanda sama Jepang. Dulu dua kan penjajah dari usir. Sekarang Indonesia dijajah, sebagian orang dijajah oleh agama maka kita tuh belum sepenuhnya merdeka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Amin Pak Zainal. Siang Bu. Silahkan. Kalau saya sih berpendapat begini ya, namanya penyerangan mau mengatasnamakan apapun itu kan memang nggak boleh. Agama itu sebetulnya mengajarkan kita hidup damai, saling menghormati dan agama itu nggak bisa dipaksakan dengan kekerasan. Kalau saya amati ah, memang yang melakukan itu orang nggak beragama itu kalau orang nggak beragama ah, itu nggak berani menyakiti orang lain itu orang yang nggak beragama tapi kan agama di Indonesia kan dipolitisasi jadi untuk meraih suara itu biasanya agama itu dipolitisasi jadi orang yang nggak punya agama dipasarkan masuk agama tertentu suruh milih mau agama yang mana nah itu agama terutama dan umat Islam itu kurang dididik agamanya itu kurang mendidik jadi ibaratnya kurang terorganisasi jadi banyak yang mengaku agama Islam tapi dia nggak pernah belajar apa itu sebetulnya belajar Islam itu dia nggak tahu Islam apa itu juga dia nggak tahu nggak bisa jawab makanya saya keberatan itu kalau ada orang mengatasnamakan agama tapi menyerahkan agama lain itu itu sebenarnya manusia memang yang nggak punya agama gitu. Nah. Baik, terima kasih untuk Pak Zainal. Pak Wahyudi. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang Bapak, silakan. Iya, begini Mbak, uh, soal uh, apa kerukunan umat beragama di Indonesia, sebenarnya tokoh-tokoh agama itu yang harus menyadari, mereka harus memberitahukan jemaahnya, dan mereka harus saling mengasihi. Mengapa kalau umat Kristiani, umat-umat yang agama lain, kalau dia beribadah selalu terganggu dan ingin mendirikan rumah ibadah, ditersulis. Padahal kalau saudara kita banyak sekali rumah-rumah ibadah, masjid, musola dengan gampang berdiri. Satu itu dua. Mohon kalau ada disediakan Pak Mahfud. Apalagi presiden kita Pak SBY itu orang tidak tegas seharusnya dia bisa mengambil keputusan dirikan itu gereja dirikan masjid dirikan kuil jangan dihalang-halangi toh umat menganut agama itu kan dengan keimanan bukan dengan paksaan saya rasa cukup sekian mbak baik terima kasih Pak Wahyudi Pak Mahfud Telepon terakhir selamat siang selamat siang. Ya, saya rasa di negara ini hanya uang yang bisa menyelesaikan masalah. Hanya itu aja. Terima kasih. Businessman Opinion. Segmen Opinion hadir kembali sore hari ini bersama saya Kiki Wijaya. Mitra bisnis Kompas menulis peristiwa dan tindakan yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masuk kategori buruk selama 2012. Sebagian pelanggaran melibatkan aparat negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan hanya berwacana tanpa menyelesaikan persoalan. Yang terakhir, jemaat gereja HKBP Philadelphia, Bekasi, jelang perayaan Natal diserang massa yang mempersoalkan lahan beribadah yang masih bersengketa. Apa komentar Anda? 633-9160 633-9160 Suki silakan. Iya Mbak. Ah, Pak Supri silakan Pak. Iya. <clears throat> ini apa namanya selama pemerintahan ISB memang di satu sisi pertumbuhan ekonomi terjadi terjadi juga ya kalau menurut saya catatan tersendiri dalam arti nggak ada dia juga ekonomi bertumbuh juga yang jadi masalah situasi keamanan eh, jelek sekali hukum juga jelek orang banyak melanggar nih. dan yang masalah terbesar lagi presiden kita ini nih Pak SBY kayak kepo nih diem aja gitu jadi telan badan yang gede itu diem aja gitu akibatnya ya beginilah biarpun ada masalah yang di depan mata juga dia juga nggak tahu atau diem. mungkin dulu dia pernah overact kali ya waktu ada sedikit dikit dikomentarin sedikit-sedikit dikomentarin sekarang kebablasan udah nggak banyak komentar lagi gitu tapi kebablasan hal yang perlu dikomentarin yang perlu diambil tindak lanjut dia nggak ambil tindak lanjut tapi kalau misalnya ada masalah di Partai Demokrat langsung konten sebentar juga langsung dia langsung ini komentar bikin press conference dan lain-lain gitu jadi menurut saya ini masalahnya masalah di presiden kalau memang presidennya jempol ya oke ya ya saya rasa Pak Yusuf Kalau itu atau Pak Prabowo dan lain-lain itu kalau presidennya oke dia tinggal instruksinya ke bawahnya langsung Kapolri, Kapolri langsung ke bawah lagi semua akan estafet berjalan cepat dan hukum ditegakkan ini juga bagi para apa namanya ya yang yang orang yang ekstrim ya yang gak suka dengan perbedaan pendapat gitu rasa mau benang sendiri benar sendiri perlu juga berkaca bercermin gitu bahwa kalau merasa benar, ya, merasa benar, Tuhan itu nggak nggak jahat. Tuhan itu pasti baik. Kalau jahat, lu pasti ada nggak beres di dalam diri lu. Nggak benar interpretasinya dalam ajaran itu. Nah, Supri, terima kasih. Pak Alex, silakan Pak. Ya, selamat sore. Ini dari tadi semua bicaranya semua presidennya. Saya pengen tanya ke semua orang. Andai kata di inilah, di segi yang inilah, kita tuh rindu sekali jambannya Pak Soeharto semua orang semua sekarang tanya <laughs> masing-masing kalau memang babi masih hidup apakah ada kejadian seperti ini tidak mungkin tong kuping saya kalau terjadi reformasi yang di sisi inilah yang kita kebanggaan. saya sangat menyesal sekali reformasi, kita seperti ini kalau memang reformasi kita seperti ini kebebasan beragama kemudian, eh, kebebasan berkorupsi berjemaah di mana-mana lebih baik kita tidak usah reformasi Yang Soeharto jauh lebih baik daripada sekarang. Terima kasih Pak Alex. Pak Ismail silakan. Ya selamat siang, saya agak berbeda menanggapinya ya. Kita harus berlapang dada dan tidak berpikiran sempit. Karena kasus di mana di Bekasi itu ya, itu hanya kasus ya, hanya ada satu masalah saja. Bukan masalah apa namanya eh, berapa berlapang seluruh Indonesia. Kecil sekali masalahnya itu, cuma dibesar-besarkan. Selalu ribut gitu. Lebih baik kita tuh berpikir ke, ke depan gitu ya. Masalah kerukunan agama itu hebat sekali di Indonesia besar, paling luar biasa loh. Biasanya di mana di Marifat kan pemerintah yang membunuh orang-orang muslim berapa ratus ribu orang itu. Itu saja ya Pak Bu ya. Pak Willy selamat sore selamat sore saya mau komentar uh, yang uh, apa terhadap uh, komentar yang tadi barusan ya saya pikir ini karena zamannya rezim juga orang-orang jadi nggak berpendidikan jadi nggak bisa bertoleransi beragama gitu ya jangan bilang zaman Soeharto jauh lebih baik dari sekarang sama aja nggak ada yang benar ya kasih terima kasih kembali selamat pagi Pak Prabu selamat pagi silahkan Pak saya nggak tahu negeri ini, negara ini, bahasa ini mau dibawa kemana oleh pimpinan kita. Bukan hanya yang kali ini, bahkan yang sebelum-sebelumnya juga sama aja. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar sudah menjamin kebebasan beragama. Bahkan setiap orang wajib memiliki agama. Itu yang saya dapatkan ketika saya masih belajar di sekolah, sejak SD sampai dengan kuliah. Dibatasinya kan? Saya nggak terputus. Pak Bobi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, udah mau kiamat aja kita nggak usah ribut-ribut lah, ya. Mau oh, agama apa kayak Buddha, Islam, Kristen, ya jangan ribut itu aja sih. Cuman pemerintahnya harus tegas. Pak Roy. Ya, selamat pagi. Ya, silahkan Pak Roy. Ya, kesimpulan saya, pemerintah tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini. Halo, selamat pagi, Mbak. Silakan. Eh, mbak saya ngomongnya beda sih gitu ya kita udah tahu si pemerintah memang udah letoy lah pokoknya udah SD apalagi provokator besar tapi satu tanggapan sebelum Natal maaf ya kalau ada yang tersinggung terserah gitu loh uh, eh, MUI mengeluarkan sebutlah itu mungkin fatwa kali ya dilarang bersalaman dengan umat yang merayakan Natal ini kan MUI provokator udah gitu loh jadi saya kira lembaga-lembaga kayak gini dibubarin aja loh MUI itu loh, walaupun di lembaga Islam terbesar. Mama saya mengkritisi MUI. Itu loh, dia mengeluarkan fatwa. Emang dia Tuhan. Dia yang memutuskan dosa apa tidak itu kan bukan dia. Dosa apa enggak itu kan Tuhan yang putusin, bukan manusia yang putusin gitu loh. Itu satu, Mbak, saya lihat. Kedua, kita baca di Kompas terbitan kemarin tadi kemarin itu Presiden Palestina ikut ibadah Natal di Bethlehem bahkan berciuman dengan uh, pimpinan Ortodoks Eh, Yahudi juga sebagainya. Jadi ini menandakan di sana yang pusat agama lahir saja mereka menghargai agama yang lain gitu loh. Gitu loh. Artinya tidak ada yang namanya rumah ibadah dilarang, ini dilarang. Presiden Palestina aja yang negara muslim juga di sana ini menghadiri gitu. Jadi memang lembaga-lembaga agama itu memang mereka mereka memang di Indonesia aja yang kita lihat mereka memang provokator gitu loh mencoba memporak umat. Padahal sebenarnya rakyat Indonesia itu tidak tidak punya hati seperti itu. Tapi lembaga inilah yang membuat rakyat jadi punya hati untuk saling membenci. Itu, itu aja, makasih Mbak. Ya Pak Gunawan. Ya selamat pagi. Silahkan. Cuma mau menanggapi aja, mau waspadai aja untuk penghancuran bangsa. Sekian terima kasih. Ya, dan jawab ini Pak Bobi. Halo. Silahkan Bang Bobi. Oke, dengan Robi. Ya, silahkan. Uh, ah, saya tanggapi sedikit. Sebenarnya harus-harus negara ini, baik masalah keagamaan ataupun yang lain, sebenarnya itu juga sebenarnya kembali kepada masyarakat. Kalau misalnya kita tahu pemerintah nggak benar, jangan ikut nggak benar. Apalagi barusan juga ada komentar. Kemasalahan, oh umat ini dari Palestina ah, mau ya, ikut eh, Natalan atau apa apa terserah itu itu urusan negara mereka urusan negara kita dulu negara kita jaga benar gimana mau nilai eh, lain yang pertama itu yang kedua kita sebagai umat saling eh, ini aja saling eh, menghargai satu sama lain jangan ikut ikutan pokoknya saya pikir adalah menjaga diri itu sangat baik bagaimana agama kita, bagaimana dan orang lain itu paling dihargai. Pancasila itu jelas, undang-undang jelas, ayo ikutin aja. Kalau pemerintah nggak benar, jangan ikut geblek. Itu aja, terima kasih. Iya. Selamat pagi Pak Edi. Ya, selamat pagi. Komentarnya seru-seru sekali nih ya. Saya cuma mau kasih komentar juga menambahkan yang satu sebelumnya ya dengan Bapak Jasa tadi itu. Saya cuma pengen menggambarkan setuju sih tentang、uh, eh, saya juga muslim ya cuma MUI memang produktifnya jauh juga karena contohnya Nabi Muhammad yang memberikan suri tolodat yang sangat baik waktu dia tolak subuh itu dia menemukan anjing yang ada seekor anjing yang sebenarnya kan najis kan buat umat muslim tapi karena dia diterjebak di lubang dia memang mengambil tongkat agar anjing itu bisa naik ke atas kedaratan seperti kembali nah itu sebenarnya dia memberikan contoh sesama untuk binatang aja yang sebenarnya diharamkan oleh Morfusun tapi dia bisa mau menolong gitu Muhammad nah itu sebenarnya sudut tolatin yang sangat ekstrim ya artinya apa apalagi sesama muslim apalagi sesama manusia gitu loh walaupun berbeda agama saling toleransi lah kenapa harus seperti itu tapi kalau kita lihat di negara kita, kita seperti ini sebenarnya ada yang mendompleng ada sesuatu hal yang menjadi motivasi kenapa seperti kita bisa belah Itu yang mesti ditinjau. Mungkin juga pemerintahan ingin mengalihkan perhatian dia punya kelemahan-kelemahan dalam melakukan policy politik dan lain sebagainya sehingga ini menjadi pemicu dan ini menjadi permasalahan yang membesar itu aja sih Terima kasih. Selamat pagi Pak Hari. ya silahkan Pak. Kalau saya lihat kalau presiden sekarang ini membiarkan terus membuat cuma berwacana, ini kan melanggar undang-undang dasar dan Pancasila ya UD 45 dan Pancasila Maksudnya bisa diimpit ya Kalau dia membiarkan terus membiarkan Ormas A menghancur milik orang Apakah ini bisa dimasukkan Saya ingin bertanya kepada para ahli Kayaknya harus diimpit atau gimana Karena pembiaran terus kita nih makin mundur gitu negara kita ini sekarang ini Terima kasih Andre, selamat pagi Ya, pagi Silahkan Pak ya kalau memang masalahnya lahan kan sama ajaran-ajarannya kan nggak menyimpang ya kenapa mesti diserbu ya diberi kesempatan saja ah, mereka beribadah kan hari raya yang ah, benar bisa bukan sakral ya jadi memang ini kan sudah memang sudah kebiasaan bukan kebiasaan lagi memang harus sakral begitu kenapa nggak diberi kesempatan ini kan yang bermasalah kan lahannya pemerintah pun bisa nggak bisa mencari lahan pengganti. Berarti ini proses pembiaran terus menerus yang, yang salahnya aparat keamanan. Aparat keamanan nggak berani menangkap aktor siapa itu yang membuat yang menggerakkan, yang menggerakkannya itu sampai menyerang begitu begitu. Ya, ini kan uh, ajarannya kan kalau selama itu ajaran nggak menyimpang kok. Terima kasih Bu. Oh, Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Nena. Ya, Apa kata Bu Nena? Baik, Bapak Alhamdulillah, silahkan. <laughs> ya Bu, kalau saya sebagai presiden, saya mengundang diri Bu. Karena kalau saya jadi presiden, keadaan negara sama buruk, tidak sama maju, rakyat tambah berusaha Buat apa saya jadi presiden? Itu aja, makasih. kasih. Oke, Pak Songgo Harjo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, ingin sedikit memberi apa pandangan ya kalau sesama manusia itu harapan kami ya harus saling menghormati jadi jangan e, bertindak keras kekerasan itu sama sekali tidak ada ajarannya menurut saya enggak yang menyimpang itu ya yang berkekerasan tersebut terima kasih Selamat siang Pak Agus Selamat siang. Iya, Pak Agus silakan. Kalau gitu kita kasih gelar aja presiden kita ini presiden wacana ya. Jadi presiden yang penuh wacana tanpa uh, tindakan apapun. Uh, dia kan baru-baru ini dapat penghargaan macam-macam ya, Jadi kita hargai juga sebagai presiden wacana Terima kasih Terima kasih Pak Agus Pak Jody Ya eh, menurut saya kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur ya punya, punya berbagai macam ada sejarah budayaan agama yang macam mana ada di dunia kayak gini gitu ya jadi saya juga nggak ngerti kenapa ada kelompok ekstrim yang melarang itu tindakan yang bodoh sebenarnya kita harusnya bangga dengan dan keragaman ini bineka tunggal ini harusnya kita merasa kuat dan bersatu gitu biarlah perbedaan itu sesuatu yang indah gitu loh jadi ya orang beribadah ya kasih aja kenapa harus beda kepada Tuhan dilarang sangat bodoh sekali menurut saya gitu. kita harus berpikir lebih dewasa dan harus bangga kenegaragaman kan ini itu aja Bu makasih terima kasih Pak Jody Pak Sulaiman Selamat pagi. Selamat siang, Bapak silakan. Ya. Jadi kita mempunyai menteri yang namanya menteri agama ya. Jadi kalau presiden itu tidak bisa mengatur menterinya untuk mengatur dan presidennya harus tangan sendiri, buat apa lagi kita punya menteri di negara ini gitu Kita melihat itu seperti sekolah itu ibaratnya guru-gurunya nggak bisa ngajar, jadi kepala sekolah yang turun tangan gitu Dengan kondisi begini ini saya rasa makin hari menteri kita ini makin nggak sehat. Bubarkan kabinet aja biar presiden yang kerja sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman Paleo. Iya, selamat siang Bu. Iya Pak. Iya. Iya Ibu, saya pikir ya kalau kita mau berkuasa, janganlah kita minta kuasa sama Tuhan. Tuhan kan berkuasa, kalau kita minta kuasa sama Tuhan, jadi pemimpin, Tuhan kutuk. Itu, terima kasih. Bagus. Iya, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Eh, yang pertama kita nggak usah kasih komentar ke Presiden dan Menterinya, nah, kita udah tahu semua, Nah, ya begitulah. Tapi kenapa orang nggak boleh beribadah? Saya kira orang yang melarang orang beribadah itu mungkin eh, saya pikir pendidikannya itu mungkin kurang ya. Itu aja terima kasih. Terima kasih Pak Agus.